Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa minal ma'i bashara wa nasa'ba wa sihra wa kana rabbuka ala dhalika qadira. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين والورى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ملك الثقلين وسيد المتقين وسيد العلماء العاملين asyrafil wara. Amma ba'du sohib warna engkang sangat kuno hormati Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama ikut mendengarkan cerita-cerita yang kami ambil dari kutubul ulama al-mu'tabarah kitab-kitab kuno yang ditulis oleh tangan-tangan yang benar-benar suci dan sangat memperhatikan dengan kepentingan umat apalagi kepentingan bangsa di mana pada hari ini kita mengangkat tema nafsu. Nafsu itu bagaimana bergerak di tubuh manusia. Sohib warna engkang kula hormati qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala dawu sapa Wahab ibnu Munabbih Lama tuwfiya Adamu Ari kalani wis seto. Sopo Adam Nabi Adam Kana mongko ono Shithun Sopo Shis Shis niku putrane Nabi Adam Adiknya Kobil Jadi perlu diketahui Putranya Nabi Adam yang pertama itu namanya Habil Namanya Habil ini lahir sak gandeng ambek wong wedok sing jenenge Layusa. Terus adik male jenenge Kobil. Adik Kobil niki jenenge Sis. Dan perlu jadi catatan bahwasanya setiap Nabi Adam itu melahirkan anak satu kali lahiran itu dua sak setel sak setel laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Terus sampai jumlahnya 40 judul, 40 kali 2 sama dengan 80. Cuma di antara 40 ini yang lahir satu kali, satu orang hanya satu, yaitu Sis, Nabi Sis Sis ini mboten katik judul lanang wedok. Jadi matu mek siji. Candring metu rene nonggel. Bahasa Inggris niki. Asyis ini ketika Nabi Adam wafat ibn arba'imiati sanatin. Umurnya 400 tahun. Wong kuno niku umure dawa-dawa. 300. Nabi Nuh niku 950. Nabi Adam niku 1200. Nonton sing ngastani 1100. Wong sakniki aja sampai 1000. Swidak niku entek kabeh untune karena memang panutannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam umur 63 tahun. Wakana kot qad tabuta wa simta wa Asyis ini adalah satu-satunya putra yang diwarisi oleh Nabi Adam sebuah kotak di mana kota ini sampai akhir zaman itu selalu menjadi rebutan, terutama di kaum Israel. Kota ini adalah satu alamat, satu tanda. Siapa yang memegang kotak itu mesti dia akan jadi raja. Atau paling tidak jadi penguasa, orang yang sakti mandraguna. Itu kotak. Pada masanya Nabi Musa pun sampai terus. terus wasimto dan diberi cemeti oleh Allah, oleh Nabi Adam. Pecut, wasaifahu dan pedang. Kina kotak pecut tak kekno sampean wa farosahu al maimun dan kudanya Nabi Adam yang diberi nama al maimun. Yang kuda ini alladzina zala ilaihim minal jannah. Di mana Nabi Adam baru turun dari surga, langsung Nabi Adam niku numpak jaran niku. Berarti ewonan tahun jaran itu enggak mati. Karena memang tetesan dari surga dan kuda ini juga diberikan kepada Nabi Sis. Wa kana idza sohala ajabat hudawabul ardi bitasbih. Dan saking bagusnya jaran niki. Nek jaran niku bengenge. Ngoten niki. Maka semua hayawan-hayawan yang ada di bumi itu menjawabnya dengan bacaan subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ini panjani jaran teko suargo. sokit mana. Jembatan katik nyeletong bersingutan. Loh niku kuda itu akan dikatakan diberikan kepada Nabi Syis. Apa yang dipesankan oleh Nabi Adam kepada Nabi Syis? Wa ausahu bil kital. Pertama kali yang dipesankan oleh Nabi Adam kepada Nabi Syis untuk berperang. Ingat. Berperang ma'akhihi kobil. Le, kon tak kei pedang. Tak kei kotak, tak kei pecut, tak kei jarang. Perang iki eh, tujuane supaya kon iso merangi cacakmu. Panjenengan bayangkan, kakaknya disuruh perangi. Saudara sekandung Subhanallah. Bumi nangis waktu niku Soki Warna. Kate tidak nangis ya nopong barang dikongkon merangi cacak. Secara nurani siapapun orang nggak akan tego merangi dulure. Tapi ketika hal itu sudah menjadikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aja bapak dulur, anak nih dulu. Anak nih dulu ndak oleh dianggap nang Gusti Allah lek pancene ndak podo akidahe mantun nguten fa kharaja syisun likitali akhihi qabil bareng abai sampun seto pedang-pedang wis diterima kotak pun diterima pecut pun diterima carane pun diterima berangkat Nabi Syis niki untuk berperang menghancurkan kakaknya sendiri. Ya otomatis Nabi Adam niku tidak akan memerintahkan sesuatu yang jelek. Tak anok ceritane Nabi merintahno barang elen lu, Opo oh, kakak niku kok digongkon perang? Ya karena kakak niku melanggar perintah Gusti Allah. Kok andai kata tidak melanggar perintahnya Gusti Allah, nafsunya tidak diumbar kobil, tidak mungkin. Nabi Adam sebagai seorang ayah memerintahkan anaknya Nabi Syis untuk memerangi Kobil. Tapi pancen masih anaknya Nabi Krono ndak kuat saking hawa nafsu. Yo tetep menggalang-menggalang ngaku sing tuwek dhewe. Wong barangan si adikku. Kobil ini adalah salah satunya orang yang punya kesalahan kepada Allah melakukan satu perbuatan perdana pembunuhan. Sing mata ini kakang nih jenenge Habil. Ingat ingat. Kobil niki kakang nih Habil jenenge. Mergo ndak oleh kawin karo Mbak Yuni sing jenenge Layusa. Sing Habil dikawin no. Kali judune dewi jenenge iklima. Sohib warna engkang kulo hormati Kemudian fakola faharabahu diperangi budal berangkat kepanggi papakan mau tengah dalan terjadilah pertempuran dua bersaudara bersama dengan beberapa pengikutnya. Jadi buatan perang luru-luruan buatan. Sak rombongan gitu, sak anak anak ini sak bronjot itu. Kopil kali sa anak ini kali sa ponak ini sing perunang kopil yo ya nulungi kopil. Sing apro nang Nabi sis ya nulungi Nabi sis. perang sak dulur. Jadi sampe ojo gawok nih ono perang sak dulur. Mulai biyen panggilan perang sak dulur panjene donya niki. Dulur kalau lain keyakinan, lek podo keyakinan lebih-lebih podo islami. Yo sing rukun. Warang perang-perang dan inilah pertama kalinya pertempuran yang terjadi di bumi di antara anak Adam. Loh, Allah Subhanahu wa taala panjeni kadung noto pangkat. Nabi Sis lengkap peralatannya, maka dalam peperangan itu yang menang adalah Nabi Sis. Karena Nabi Sis menang, wa usiro kobil. Kakaknya ini ditahan. Kakaknya gue ditahan teng Nabi Sis. Dihukum. Karena dihukum muni dah ini. Ditahanan muni. Dek. Niki muni dek wis. Kena dorongan nafsu kabin. Hati-hati loh, sampean jangan kejem-kejem sama aku. Apapun kesalahan saya, dek, kamu adalah tetap adik saya. Ngerayu nih kisah warnanya dan kamu adalah adik saya, saya adalah kakakmu. Sebesar apapun kesalahan kita, kita masih tetap dekat hubungan darah. Dagingi podo, getini podo. Jogon roh kemiki ojo sampai dibuang, ojo sampai sama niki megot sana. Jadi sampai niku nabi, kok akan memutuskan persaudaraan? Jadi sampai niki rasul, kok akan memutuskan persaudaraan? Tidak pantas dik. Ya nopo sampean lek ngoten. Niki wong ahlim lho, wong ngerti barang anake nabi. Kobil niki. Jawab ngoten, ojo sampai memutuskan persaudaraan artinya bebaskan saya. Jaluk syafaat, jaluk pertolongan datang Nabi sis. Barang pun ngomong ngoten Nabi sis dikai wahyu nang Gusti Allah munio kon Jadi Gusti Allah jawaban guna mane kobil iku. Ojo dituruti kobil ngono-ngono ku nafsu iku kon kudu muni lewat wahyu saking aku kon muni yang ini ini ini ini dijawab datang Nabi Sis, cak memberiku muni adik dijawab cak Mi <laughs> sampean ngokon aku joko rahim, gogo seduluran. Jangan sampai terputus li ayyi syai'in lam Gua kotal tak aku kapil. Sampean ngokon aku joko perseduluran, padahal sampean dewi ndak joko perseduluran iku ngantek-ngantek sampean ini mateni nih sampean sing jenenge Habel. Waktu iku posisine sampean menang. Lu bareng saiki posisine sampean kalah, sampean kok njaluk perlindungan. Bersilat lidah sampean mengatakan yang Anda buat tameng adalah rahim. Sanak kerabat. Nek biyen kok ndak saya saiki kok ngono sampean. jaga ya, ke gunung wis tak tahan sampean. Masih cajakku tetap tak tahan sampean. Cakal akhirnya nang Nabi Sis wa ghalla yadahu fi unukihi wa awqafahu fil harri hatta mata. Dicapang teng Nabi Syekh ditaleni tangane, ditalekno nang gulune dipepeh wonten dik terik matahari sampai mati. Lho niki sahiban. Nafsu niku wonten sing kaya ngoten. Dia tidak akan berhenti menjadi orang nakal tidak sampai uang ini ku mati sahiban. Nunek wis uangnya mati leren nafsu. Ini. Alhamdulillah min syarri dalik. Mandar muka kulo kali sampean dadi wong niki mboten kalah karo nafsu Kira-kira saat durung mati niku nafsune wis kalah dhisik. Sampai kula mbek sampean kalah mbek nafsu ya koyo ngeten ini ndak bakal waras, ndak bakal ndak sampai mati. Bareng pun mati fa arada auladuhu dafnahu. Anak-anak ini ku jekik jekik Nabi Jeki kobil nih, dicikik. Kati dipendem. Dikubur, coroan ini kati dikubur. Barang kati dikubur, faja ilaihim iblis. Tekonang anak-anak kobil niku iblis. Kadung tekan iblis nih, Jadi nafsu niku setelan iblis. tekan iblis niku fi surati malakin minal malaikati. Berbentuk bermodel koyok malaikat padahal iblis. Dan iku lembek sampean nek ketok wong pakaian model-model malaikat itu hati-hati delok gunung tok. Masih uang ini ku model model kiai sampean tingali omongane dan tidak tingkah lakunya. Lu niki iblis niku teko nang anak-anak e kopil berbentuk seperti malaikat. Kok terus niki uang nakal berbentuk model kiai utawa ustad. Hati-hati. Wa qala li la tadfinuhu fil ardi. Jarene iblis niku muni, bapakmu ojo di ojo di kubur ndek bumi. Bapakmu iki wong pangkat, bapakmu iki wong anake nabi. Ojo di kubur di bumi, bapakmu iki. Kubur di bumi lah yo ya mali asor derajate, pangkate mudun. Ojo ya jadi ojo di kubur di bumi. Ya nopo niki malaikat. Tampaknya koyok malaikat lah anaknya goblok-goblok. Mboten sing iso ngaji. Dadi ndak paham, ndak bisa membedakan mana yang malaikat betul, mana yang malaikat palsu jelmaan daripada jin. Akhirnya yo ya nopo carane? Gampang. Yes ngene. Tak jikikno watu. Watu niki dijikakan saking kristal. Kristal lah bagus saking barang ini sing asli nggih larang regane. Juga akan watu kali. Model koyok pendosa ngoten. Iki watu kristal iki bolong ana Sigar watu niki kali, tengah ini ku kengen bolongi. Sak cukupi awake menungso. Sak cukupi awake kobil waktu niku. Insyaallah. Nauzubillah min minasyaitonir rajim. Mentar muga kula sampean didono saking godane setan lan jin. Bolong ono tengah iki wa amara auladahum bi ayyudkhilu qabila bainal hajarain minal balaw. Bil Akhirnya nang iblis niku dikongkon, bapakmu iku sekek ndek tengah-tengah watu kristal iki. Ojo dikubur. Terus anaknya jawab. Langgi bosok malaikat wong bapak kula niki pun mati petengi lak melembung metu nanae kata sete yo no polek ngeten nih kita tinikin Kan mali elek. Nang uang kula isin kalau kobil mati kaya kaya ular e, yo no polek ngoten. Subhanallah Akhirnya blessing rupa malaikat niku muni. Oh, gampang iku idhinu jasadahu bi adwiyatin mufradatin. Ke ono minyak pengawet Nun sewu kok coro sakniki kongkon kei formalin. Formalin itu kan di antara zat kimia yang untuk mengawetkan mayit. Ke ono obat sing sekiranya awak iki so awet. Ndak kira meletus wis wetenge, ndak kira abu. Ndak kira metu nana wetenge. Ke ono obat pengawet Terus nono sing paling api sing ndak tau digawe waktu urip. Tukokno klambi sing paling sing anyar sing paling api wis sak negara iki. Oh, ngoten ta. Iya. Kengken tukokaken klambi sing api sing paling apik. Gede tukokno. Tang plaza. Golek norok klambi sing paling mahal harganya. Dibelikan baju yang harganya paling mahal. Pol pun dikayakan. Hatta la yajifa. Is maring tekno ono ndek ngarepe omah. Disekek ono ndek ndukure kursi. no kursi sing kursi ku kok emas. Allah Rabbi wong parang wong mati. Nanti dikengken no koyok nopo. Wong niku mulyane niku ndak mergo saka klambi. Mulyane wong niku mergo saka amale. Lho niki mati kok ndak oleh dikubur malah dikengken lebono kristal dikongkon hormati. Kursi ini kongkon rupa kursi Mas. Mantun ngoten. Diperintah pun dilakokno semua perintahnya iblis yang berupa malaikat itu tadi didekaken disekek wonten ndek jero kristal disekek wonten ndek kursi emas Paling seke wonten di kursi. Mas, setiap orang yang datang teng riku niku dikongkon sujud nang iblis. Sopo sing teko nang runu, kongkon sujud nang kobil iki ping telu. Masya Allah. Ngeten-ngeten niku mboten wonten di syariat. Ndak oleh ngurmati wong mati. Sujud sing ndak oleh. Lek sodako. Mboten apa napa sodakoh ganjarane dikekne nang wong mati niku mboten napa. Tapi kalau sampai menghormati orang yang mati begini ini syirik namanya. Kelakuan setan. Kelakuan iblis. Wa amarahum bi ayaj'alu lahu fi kulli sanatin idan. Dan iblis juga memerintahkan bahwa setiap tahun kudu ono rioyo hari besar khusus untuk menghormati kopil niki. Nauzubillah na'udzubillah. nauzubillah. Jadi riyoyo ku digantung nih kalimat ini menungso, betul oleh. Riyoyo nggih wis riyoyo, ndak kate hubungan mati ini menungso. mati ini menungso, uripe menungso, tidak usah dihubungkan sama itu. Riyoyo ku pancen saking Gusti Allah. Pasre eh saking Gusti Allah. Di dalam Islam niku riyoyo nggih mek loro niku. Riyoyo Ramadan ku kali riyoyo Adha yang daya Ramadan niku posone telung telung puluh dino to sangalikur sing Idul adhan niku posone nek rong dino jenenge mutar ya kalau yaumu Arafah Mantun wonten umpun terlaksana ini setiap tahun wonten kholi. Setiap tahun wonten rioyo kangge menyemarakkan hari kebangkitan, hari kematiannya. Kobil takwa kabeh. Sedaya pengunjung-pengunjunge kobil niku takwa semua nopo nggih ah, sing derek akan konstituen gitu. Semuanya ikut merayakan hari kematian Yakobil. Nyembah-nyembah ngoten nang Kobil. Sing elek yo ya pengikut tinggi akeh. Sing nabi sis apik pengikut yo ya akeh. Ini termasuk sunatullah. Zaman biyen punan ngoten niku. Malah akhir-akhir niki nek sing rada api pengikut tinggi rada titik. Sing <laughs> pengikutnya rotok bu. Wakala wa thumma inna iblisa wakala bihi syaitanan. lo iblis niki memberi petugas setan khusus. Setan yang khusus untuk menangani tentang masalah kobil. Wakana yukallimuhum. Sing tukang ngomong niku setan. Faqaman nas yasjuduna liqabil muddatan minas zaman. Dadi sak lawase niku. Terus iblis niku ngongkon menungso-menungso sing pancene mantep nang kobil supaya sujud nang kobil. Dadi sing merintah menungso kangge sujud nang padha menungso niku mulai zaman biyen nggih pancene iblis niku. Iku lambek sampean ojo sampe keliru, salaman utawa ngurmati menungso ojo kebabas. Mergane salaman niku lek kebabas mung kruke dosa. So. Salaman iku oleh mungkruk. Tapi mergo barang-barang sing utama contone nang wong tua niku oleh. Salaman nang wong sugih sampean salaman mungkruk mergo sugih ni dosa sampean. Sohib warna yang kula hormati akhirnya mulai tekun iku pun Nabi nabisis delok daerah sing pas pancen bisa digunakan untuk berjuang oleh Nabi Sis, Tumaraja Asis ilal Hindi. Akhirnya Nabi Sis niku wangsul teng negara India. Teng ini Abai. Wa aku mayak di nas bil haki Kemudian Nabi Sis e, membangun kekuatan wonten di negara India mengembangkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala di negeri India. Meninggalkan negerinya yang asal sing di tempat di tining kopil. Lek ngelawan nonton dek riku, mboten kira kuat Nabi Sis. Karena pada saat itu pengikutnya Nabi Sis titik. Akhirnya Nabi Sis mundur. Nah, mundurnya ini duduk krono ngalah, tapi Nabi Sis ini mengatur siasat. Yuk nopo sing sekiranya syariat Gusti Allah itu bisa betul-betul jaya. Bab kalau dia bertahan, mungkin bisa jadi dia akan dikalahkan oleh bolo tentaranya. Kopil. Lulek wis kalah. Nabi Sis, sopo singkat ini memperjuangkan agama nih Gusti Allah. Milo, sing paling apik kangge orang yang punya kepentingan-kepentingan untuk memajukan agamanya Allah niku berusahalah untuk menjadi orang yang sehat. Berusahalah menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Maksudnya coro dohir, coro dohir, cek nembutan mati si enom. Tujuannya, ya biar dia bisa puas dan banyak dapatnya memperjuangkan agama Allah dan mensyiarkan syariat-syariatnya Allah niku cek ini Mila Nabi Sis ini mulai nang negara India. Supaya di India ini murni wis anak EKB, Islam KB. Ini wis Islam kuat, agama ini Gusti Allah wis kuat, nah, maka di situ dia akan bisa membangun kekuatan, baik kekuatan secara rohani kekuatan mental ataupun secara fisik. harus sudah kuat, maka kita akan tidak mudah digoyangkan oleh nafsu-nafsu, oleh setan-setan yang akan mengganggu diri kita. Kalau setan itu tidak seberapa sebetulnya. Tapi lewis kena nafsu ini, billah, misyari syaridzalik. Nek setan, si kena diposoi. Poso Ramadan, setan itu ditaleni nang Gusti Allah. Tapi lek sing jenenge nafsu, masih posoan niku sik buak keliling nih. Indonesia poso-posoan niki tetap tempat-tempat hiburan mboten tutup ya mergo krana niku. Setan ini sudah dibelenggu. Sing dereng dibelenggu niku nafsune. sakit warna mandar muka kulo kali panjenengan stoyo datus tiang engkang betul-betul beruntung dan e, bisa mengamalkan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan bisa membedakan mana yang nafsu dan mana yang keinginan untuk baik di dalam tubuh diri kita sendiri bukan di orang lain di awak kita nih lho sing di sing api sing di sing elek Iku semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bisa membedakan mana yang baik dan yang benar di tubuh kita sendiri. Sakmunten napa ingkang dalem aturake mandar muga dados ilmu ingkang manfaat so barokah salah lempati melek awal ngantos akhir kula nyuwun agungipun pangapunten akhirul kalam Allahumma muwaffiq ila aqwamit ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh